Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan Muqarrar fi Tauhid masih tentang pembatal keislaman, pembatal yang keempat. Orang yang apa e, lebih mengutamakan hukum buatan daripada hukum Allah. Innal hukma bi ghairi ma anzalallahu yakunu kufran akbara mukhrijan minal millati wa yakunu kufran asghara ghayra mukhrijin minal millati Sesungguhnya al-hukmu bi ghairi ma anzalallah kita sebut al-hukmu bi ghairi ma anzalallah itu ada yang merupakan kufur akbar yang mengeluarkan dari milah dan ada yang merupakan kufur asghar yang meng, tidak mengeluarkan dari milah. Karena kalimat al-hukmu bi ma anzalallah itu lebih umum. Ada uh, yang qadiyamu ayyana itu yang sudah jelas nanti ada rinciannya. Dan berarti si hakim ini merujuk kepada syariat dalam ketentuan cuma pas pembuktian dia menyembunyikan pak data itu kan fakta. Sehingga memutuskan berdasarkan hawa nafsu. Ini kan menyelisih juga kan, bukan dengan putusan yang Allah turunkan. Ini juga masuk al hukum bi Insyaallah. Juga e, hakim yang merujuk kepada hukum buatan baik dalam e, masalah apapun baik satu masalah maupun banyak. Nah, ini yang disebut tashri itu kan, tashri am disebutnya. Tashri am, perujukan kepada hukum buatan. Nah, sekarang e, jelasan secara rinci wal hakimu bi ghairi ma anzalallahu la yakhlu min ahwalin. Al-Hakim, orang yang memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan itu tidak lepas dari keadaan keadaan berikut. Al-halatul ula yang pertama. Ayyahkuma bi ma anzalallahu fi qadiyatin. Lihat. Memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan dalam qadiyah, dalam kasus tertentu. Wa nahwiha. Beda fi'ir suati karena dorongan suap awil hawa atau hawa nafsu au goyri zalika atau hal lainnya maal tizamihi bihukmillahi fil asli dengan tetap dia komitmen dengan hukum Allah pada pokoknya. Sudah kan? Hakim dia selalu merujuk kepada hukum Allah dalam segala permasalahan pencurian, pembunuhan, segala pokoknya siapa saja yang melakukan pelanggaran dia putuskan sesuai dengan ketentuan syariat. Umpamanya, nah suatu saat umpamanya si hakim ini ada si Zaid, si Zaid ini kerabat si hakim ini. Si Zaid mencuri, pencurian sudah memenuhi uh, potong uh, syarat potong uh, tangan, nisab seperempat seperempat dinar pen, dengan sembunyi-sembunyi ya mencurinya. Terus tidak memiliki syubhat kepemilikan pada harta yang dicurinya. Terus juga eh, apa hartanya maksum itu kan maksum terus dari tempat penyimpanan yang selayaknya terpenuhi syarat ini cuma karena umpamanya disuap atau dorongan kekerabatan hawa nafsu si hakim ini sudah mengetahui si Zaid memenuhi syarat ini dia memutuskan dia merujuk kepada hukum syariat ketentuan dia ketika menyidangkan bahwa orang yang mencuri harus dipotong tangan sudah ketentuan syariat syariat ini dari dari ini dari ini ini gitu kan. Sedangkan pencurian yang mengharuskan potong tangan itu adalah ada syarat-syaratnya gini dan itu sebutkan. Nah setelah saya teliti ternyata si Zaid ini pencuriannya itu tidak memenuhi syarat potong tangan karena dia memiliki subhat kepemilikan pada harta yang dia curi. Padahal dia tahu harta yang si Zaid ketika mencuri harta itu tidak memiliki subhat kepemilikan. Cuma dia e, menyembunyikan fakta yang sebenarnya karena dorongan apa? Hawa nafsu. Kasuistik kan kasus ini. Tetap kan merujuknya kepada hukum Allah. Ya, karena dia tidak memenuhi syarat potong tangan, maka tidak bisa dipotong tangan. Lihat secara, secara umum dia merujuk kepada syariat tidak? Merujuk. Cuma yang dia apa? yang membuat dia menyimpan, menyimpang itu dari putusan yang semestinya potong tangan, dia menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Nah, itu yang disebut qadiyah muayyana atau hadisah muayyana atau e, waqiah muayyana dalam kitab-kitab tauhid disebutkan qadiyah mu, e, atau hadisah atau e, masalah muayyana atau e, waqiah muayyana. Itu gambaran seperti itu. Nah, itu yang apa eh, ya ini yang keadaan yang pertama itu kan yang seperti ini yang pertama nanti akan disebutkan ponisnya itu kan harus diingat dulu yang ini kemudian al halatus ya keadaan yang kedua ayat dia biqawanina min nafsihi wa yahkuma biha mukhtaran dia mendatangkan undang-undang dari dirinya sendiri dan memutuskan dengannya secara tanpa dipaksa. Jadi ya apa membuat membuat undang-undang. Seperti apa? Para togut ini kan? Ya. Atau umpamanya tadi kasus si Zaid tadi, seandainya si hakim itu membuat undang-undang atau merujuk kepada undang-undang buatan dalam kasus si Zaid tidak dengan e, e, keadaan tadi, tapi dia merujuk kepada KUHP umpamanya. Itu tetap kafir. Di sini memutuskan dengan undang-undang. Yang ketiga, al-halatus salisa ayyaqta bisal qawanina min dasatira ukhra wa yahkuma biha mukhtaran. Dia mencuplik iktibas, mencuplik undang-undang ya kawanin aturan-aturan min dari undang-undang dasar lain. Kawanin undang-undang kalau dustur undang-undang dasar. Dan dia memutuskan dengannya secara tanpa dipaksa. Seperti togot togot yang ada ini kan mereka mengambil dari undang-undang apa? Dasar orang lain kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyahkuma biqawaninil hakim alladhi sabakahu muhtaran Memutuskan dengan undang-undang si hakim yang sebelumnya. Maksudnya, dia tidak membuat sendiri, ya, tidak mencuplik sendiri, tapi menerapkan undang-undang yang sudah ada. Gitu kan. Seperti apa? hakim-hakim yang ada kan. Tidak buat ya kan, tapi memutuskan dengan undang-undang yang sudah ada tanpa dipaksa. Kemudian yang kelima, Ayahkuma bil qawaninil mukhalifati lisyar'illahi mukrohan. Memutuskan dengan undang-undang yang menyelisih syariat secara mukroh. Bagian juga apa? Ya, maksudnya ini, ini bicara teori ya di sini. Cuma pada faktanya kan nggak ada. Kita bicara teori di sini. Itu yang kelima. Yang keenam, al-halatus ayahku kuma bil qawaninil mukhalifati li syar'illahi jahilan. Memutuskan dengan undang-undang yang menyelisih syariat secara jahil, tidak tahu. Ini juga pada faktanya, Pak. Tidak ada pada realita hukum taubat ini. Tahu ini bukan hukum Allah kan itu kan. Ini kadang eh, pembagian semacam ini karena dari eh, dari orang-orang yang eh, karena dari masai-masai yang sebelumnya udah itu eh, menyebutkan ini gitu kan. Sekarang perincian hukumnya ya, ya. al halatul ula keadaan yang pertama faman hakama bi ghairi ma anzalallah fi qadiyatin wa nahwiha ma ilmihi wa iqrarihi bi wujubil hukmi bima anzalallahu ولكن بدافع الرشوة أو الهوى عدل عن حكم الشرع مع اعترافه في نفسه أنه مخطئ ولم يجعل الحكم المخالف للشرع بديلا عن حكم الشرع فهذا كفره كفر أصغر لا يخرج من الملة Orang barang siapa memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan fi qadiyatin dalam kasus tertentu atau ya, semacamnya kan. Tadi sudah dijelaskan kan e, bentuknya. Padahal dia mengetahui dan mengakui kewajiban memutuskan dengan apa yang Allah turunkan. Si tadi si hakim yang menyembunyikan fakta itu tahu sebenarnya dia harus apa? Harus mem, apa e, membuka fakta yang sebenarnya, memutuskan dengan yang sebenarnya. Tapi karena Tadi e, akan tapi karena beda fi'il riswah karena dorongan suap atau hawa nafsu, adilah dia berpaling dari putusan syariat e, dengan disertai pengakuan dalam dirinya bahwa dirinya itu apa? muhtiun, salah dan dia tidak menjadikan putusan yang menyelisih syariat ini sebagai pengganti dari hukum syariat, tidak menjadikan sebagai hukum yang baku itu kan. Maka orang ini kekafirannya kufur asgar yang tidak mengeluarkan dari milah. Wa alaihi yuhmalu qawlu bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan terhadap makna inilah ucapan Ibnu Abbas kufrun duna kufrin di dibawa. Jadi e, bukan kepada orang yang melakukan undang-undang, tapi dalam kasus apa? Qadiyah muayyana ucapan Ibnu Abbas seandainya sahih ya e, dibawa kepada makna ini. Fa innahu qala zalika fi ahdi Bani Umayyah. Karena Ibnu Abbas mengatakan hal itu pada zaman apa Banu Umayyah, wahum kanu nabi syar'i. Sedangkan Banu Umayyah memutuskan dengan syariat menuju kepada undang-undang Allah itu kan. Walakin kana yaqa'u min ba'dihim zulmun fil hukmi akan tapi terjadi pada sebagian mereka kezaliman dalam putusan. Kan ada Mereka merujuk kepada hukum Allah kan? Tapi dalam praktek kepada individu-individu kadang mereka zalim. Ya. Walam yadau ahkaman mukhalifatan li hukmillah dan mereka tidak atau tidak membuat, tidak meletakkan, tidak menggulirkan undang-undang yang menyelisih hukum Allah badalan an hukmillah sebagai pengganti dari hukum Allah. Wa yalzam wa yulzimun nasabihah dan mereka tidak memaksa eh, tidak apa tidak mengilzam manusia dengannya falam yu'raf al-hukmu bil qawaninil wad'iyyati illa fi ahdi tatar. Pemutusan dengan undang-undang buatan itu tidak dikenal kecuali pada zaman Tatar. Jadi Ibnu Abbas ketika mengatakan kufrun dan kufrin atau alaisal kufru ladzi tazhabuna ilaihi walakin kufrun dan kufrin itu bicara zaman Banu Umayyah. Di mana mereka merujuk kepada hukum Allah tidak membuat undang-undang. Nah, cuma ada kezaliman dari mereka ketika memutuskan sehingga kadang memenjarakan orang tanpa hak gitu kan atau mengambil hak orang lain tanpa tanpa hak jadi mereka tidak membuat undang-undang tidak merujuk kepada undang-undang tapi mereka tetap merujuk kepada hukum Allah cuma dalam kasus-kasus tertentu mereka apa melakukan kezaliman dengan apa, menyembunyikan fakta yang sebenarnya itu yang disebut apa kufrun duna kufrin itu dalam qadiyah muayyanah atau e, apa hadisah muayyanah atau masalah muayyanah atau waqiyah muayyanah. Ini kalimat ini akan didapatkan dalam eh, buku-buku e, yang bahas al-hukmu bi Allah. Kalau orang tidak tahu maknanya dan bentuknya itu mereka mengira gini, umpamanya si hakim e, umpamanya sekali itu kan memutuskan dengan uh, dengan undang-undang. Itu walaupun sekali sebenarnya apa? Kafir kan? Kafir. Makanya orang-orang orang murjiah karena mereka tidak bisa membedakan antara qadiyah muayyana dengan tasyri'am, mereka mengatakan kalau sekali gimana kan ketika mengilzam ada orang uh, yang menyeleweng kalau sekali tidak dikafirkan kalau dua kali tidak dikafirkan kalau banyak dikafirkan itu batasan banyaknya apa nggak ada batasan kan nggak baku itu karena tidak membedakan antara kodiyah muayyana dengan tashri'am tashri'am itu maupun walaupun sekali tetap kafir itu kan tapi kodiyah muayyana walaupun banyak tetap apa tidak kafir walaupun dia zolim itu kan dia zolim tapi kalau memang kebiasaannya menyimpang terus ya itu dicurigai itu kan? kan orang selalu apa selalu menyimpang selalu menyembunyikan makta itu bisa jadi hilah itu kan Qala Muhammad ibnu Ibrahim al-Syeikh rahimahullah Syekh Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abdul Latif ibnu Abdul Rahman ibnu Hasan ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah mengatakan wa ammal qismu sani min qismai kufril hakim bi ghairi ma anzalallah adapun macam kedua dari e, dua macam kekafiran hakim yang memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan wa huwa la yukhriju minal millati yaitu yang tidak mengeluarkan dari millah faqad taqaddama anna tafsira Ibni Abbas radhiyallahu anhuma liqaulillahi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun qad syamula zalikal qisma maka telah lalu bahwa penafsiran Ibnu Abbas terhadap firman Allah Subhanahu wa taala malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun telah mencakup macam ini. Wa zalika fi qaulihi radhiyallahu anhu fil ayat di mana itu pada ucapan beliau pada ayat ketika menjelaskan ayat kufrun duna kufrin. Dan juga wa qaul wa qaulihi aidan dan ucapan juga laisa bil kufril ladzi tazhabuna ilaihi. Bukan kekafiran yang kalian maksudkan ini bicara sama Khawarij kan? Ketika mengkafirkan penguasa yang zalim kan mengkafirkan dengan dalil malam yakum bima anzalallahu faulai kaumul kafir. Karena menurut kaidah Khawarij barang siapa maksiat itu telah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Orang berzina itu telah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Orang yang mencuri berarti telah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan barang siapa tidak tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka kafir. Makanya penzina, pencuri, kafir. Jadi mereka bikin mukodimah yang salah. Jadi setiap orang yang berbuat maksiat dalam kamus Khawarij itu disebut telah berhukum. Telah berhukum dengan setiap apa yang Allah turunkan. Terus pakai ayat itu untuk mengkafirkannya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, laisa, laisa bil kufri alladzi tazhabuna ilaihi, bukan kekafiran yang kalian maksudkan. Tapi kufrun Juga kufrin. Wadzalika an tahmilahu syahwatuhu wa hawahu alal hukmi yaitu eh, syahwatnya atau hawa nafsunya mendorong dia untuk memutuskan lihat fil qadiyah ya dalam qadiyah dalam kasus tertentu bi ghairi ma anzalallah dengan selain apa yang Allah turunkan ma'atiqadihi anna hukmallahi wa rasulihi wal haqqu dengan disertai keyakinan dia bahwa pemutusan Allah dan Rasulnya adalah yang benar. Wa'tirafihi ala nafsihi bil khata'i wa mujanabatil haq ah, huda wa mujanabatil huda dan pengakuan dia terhadap dirinya bahwa dirinya apa salah dan menyelisih tuntunan. Lihat di sini fil qadiyah. Ya. Jadi ada rincian e, kalau meyakini dirinya salah, hukum Allah lebih putusan Allah lebih utama, itu kan? itu dalam kodiyah, bukan dalam masalah undang-undang. Bukan masalah undang-undang. Itu dalam Ad-Durar As-Saniyah 16 halaman 218. Waqala rahimahullah dan beliau rahimahullah berkata, lihat, wa ammal ladzi qila fihi kufrun duna kufrin, ada napun yang dikatakan kufrun duna kufrin, idza hakama ila ghairillahi ma'atiqadihi annahu asin wa anna hukmallahi wal haq. Itu bila dia apa? E, memutuskan kepada selain apa yang Allah turunkan dengan disertai keyakinan bahwa dirinya maksiat dan bahwa putusan Allah lah yang benar. Fahadal ladzi yasduru minhu al-marrata wa nahwaha. Ini yang muncul darinya apa? Sekali. Yang, yang sifat qadiyah itu itu kan. Karena yang namanya qadiyah muayyana kasuistik kan memang eh, apa ya tergantung kepentingan gitu kan lihat amaladi ja'ala qawanina bitartibin wa takhdi'in fahuwa kafirun wa in qalu akhtana wa hukmu syar'i a'dal adapun orang yang menjadikannya undang-undang ya dengan apa tersusun ya teratur ada pasalnya, ada ayatnya kan? Ya. Maka dia kafir walaupun dia mereka mengatakan kami salah dan hukum Allah lebih adil. Ya. Jadi kalau sudah berbentuk undang-undang ada pasal dijadikan pasal ayat kan, itu kan tertib dengan takdi. Ada poinnya. Junto sekian primer ada seterusnya kan? Ya. Itu namanya uh, diundang-undangkan seperti apa? Kafir. Walaupun ketika memutuskan, dia meyakini saya salah. Dan hukum Allah lebih adil. Tapi dia kafir. Sama seperti orang menyembah berhala, terus mengatakan saya tahu perbuatan saya batil. Tetap kafir. Wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan innal hukma bi ghairi ma anzalallahu yatanawalu al-kufraini al akbar wal asghara. Sesungguhnya pemutusan dengan selain apa yang Allah turunkan itu mencakup dua kufur, akbar dan asghar Bihas halati al-hakim sesuai dengan keadaan si hakim itu. Fa innahu ini taqada wujubal hukmi bima anzalallahu fil waqi'ati. Sesungguhnya dia bila meyakini wajibnya memutuskan dengan apa yang Allah turunkan fil waqi'ati dalam apa? kasus tertentu wa annahu mustahiqqun lil uqubati dan bahwa dia berhak mendapatkan e, hukuman e, sanksi hadza kufrun asghar ini adalah kufur asghar lihat di sini rahil perhatikan qaula syekh ibnu ibrahim fil qadiyah lihat ucapan Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim tadi fil qadiyah kan di atas ya. Terus wa qawlihi dan eh, wa qawlahu dan ucapannya al marrah wa nahwaha sekali. Wa qawla Ibnu Qayyim dan ucapan Ibnu Qayyim fil waqi'ah. Fa inna hadza yadullu ala annahu Sesungguhnya nah, ini menunjukkan bahwa dia inji alal hukmal mukhalifa li hukmillahi bila dia menjadikan putusan yang menyelisih putusan Allah itu mustaqirran laziman, hukum yang baku, fa innahu la yadkhulu fi hadzal qismi. Maka tidak masuk dalam bagian ini. Akni al kufur al-asghar itu kufur asghar bal yadkhulu fi anwa'il kufril akbar. Akan tapi masuk dalam macam kufur akbar. Ya, di sini kan waqi'ah ya. hadisa eh, hadisah, itu kan. Itu kalimat-kalimat yang tadi bentuk contohnya itu. Ya, ini yang disebut eh, ponis uh, terhadap orang yang uh, memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan pada qadiyah muayyana dengan syarat dia meyakini dosa, meyakini putusannya salah. Tapi kalau seandainya dalam qadiyah muayyanah dia meyakini dia benar kafir juga atau dia meyakini bahwa putusan e, apa dia merasa tidak berdosa berarti menghalalkan kan berarti kafir juga jadi dalam qadiyah muayyanah pertama syarat diponis kufur asgor dalam putusan dengan selain apa yang Allah turunkan pertama syaratnya dalam qadiyah muayyanah kasus tertentu yang tetap rujukannya Alkitab dan As-Sunnah cuma pas e, penerapan kepada kasus dia ada penyembunyian fakta atau data, terus meyakini dosa, terus meyakini bahwa putusan Allah lah yang yang benar. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka kufur akbar. Umpamanya bukan dalam qadiyah muayyan tapi perujukan undang-undang itu kafir. Walaupun meyakini dosa. Atau dalam qadiyah muayyan tapi tidak merasa dosa, berarti menghalalkannya. Kafir juga. Kemudian dalam qadiyah muayyanah tidak merasa dosa, eh, merasa dosa eh, tapi meyakini putusan dia lebih utama dari putusan Allah itu juga kafir gitu. Itu eh, ponis syarat keadaan yang pertama. Qadiyah muayyanah atau wakiyah muayyanah atau eh, hadisah muayyanah atau kadang juga masalah muayyanah. Nanti kita lanjutkan tentang ponis-ponis yang berikutnya. Wassallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.